Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran tauhid, pelajaran tentang la ilaha illallah atau syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, dari kitab fatwa Arkanil Islam karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin rahimallahu ta'ala. Dan fatwa-fatwa yang akan kita baca kesempatan kali ini akan lebih banyak membahas tentang masalah uh, tauhidul asma wa sifat, tauhid tentang nama dan sifat Allah. Selanjutnya uh, Tolabul madaris e, sejumlah pelajar madrasah atau sekolah di sebagian negeri Islam mempelajari bahasanya akidah alusunnah adalah mengimani nama nama Allah Ta'ala dan sifatnya tanpa diselewengkan, tanpa diingkari, tanpa dibahas bentuknya, dan tanpa diserupakan. Wahal, maka apakah pembagian alusunnah dibagi menjadi dua kelompok yaitu Madrasah Ibn Taimiyah dan murid-muridnya atau komunitas Ibn Taimiyah dan murid-muridnya dan Madrasah ashariyah dan Maturidiyah adalah klasifikasi yang benar. Dan bagaimanakah sikap seorang muslim terhadap ulama yang terjumus dalam takwil, mentakwil sejumlah sifat-sifat Allah? Jawaban Sayyid Nusaimin rahimallahu ta'ala tidaklah dilakukan bahasanya apa yang dipelajari oleh sejumlah pelajar di madrasah tersebut Bahasanya akidah al adalah mengimani nama Allah Ta'ala dan sifatnya tanpa diselawengkan, tanpa diingkari, tanpa dibahas bentuknya dan tanpa diserupakan dengan makhluk. Itulah mutabik, itulah yang sesuai lil dengan realita Berkelayan dengan akidah ahlu sunnah. Kama tasyhadu bidhalika sebagaimana dibuktikan oleh buku-buku ahlu sunnah al-mutawwalah wal mukhtasarah. Baik buku yang tebal-tebal ataupun yang tipis-tipis. Wawa dan itulah kebenaran yang mencocoki ajaran Quran dan Sunnah dan perkataan para salaf. Dan itulah muktada konsekuensi dari an-nadar as-sahih telaah yang benar dan akal yang jelas. Walasna dan tidaklah kita bisodat dalam rangka sardi membawakan afradil adillah rincian-rincian dalil dalam masalah ini. Li adami tolabi visual karena si penanya tidaklah meminta hal tersebut dalam pertanyaannya. Namun kami akan berikan jawaban tentang apa yang dia minta yaitu pembagian alusunnah menjadi dua kelompok yaitu dalam dua komunitas. Yang pertama adalah madrasah Ibn dan murid-muridnya yang mereka punya kekhasan melarang menyelewengkan atau membelokkan teks dari makna zahirnya. Kemudian yang kedua madrasah Asy'ariyah dan Maturidiyah Al-Mujibin yang mewajibkan untuk membelokkan teks dari makna zahirnya berkenaan dengan nama dan sifat Allah. Maka kami katakan satu hal telah dimaklumi, bahasanya di antara dua komunitas tersebut terdapat perselisihan yang nyata fil manhaj dalam metode ya, metode ya ta'alak berkenaan dengan nama dan sifat Allah. Maka komunitas yang pertama yukariru muallimuha para pengajarnya menegaskan wajibnya mempertahankan teks dengan makna zahirnya fima yata'alaqu bi asma'illahi wa sifatihi berkenaan nama dan sifat Allah wa fi diiringi dengan meniadakan apa yang wajib ditiadakan dari Allah Ta'ala berupa tamthil, menyamakan dengan makhluk atau membahas bentuknya. Sedangkan madrasah yang kedua, para pengajarnya yukarir menegaskan wajibnya membelokkan teks dari makna zahirnya berkenaan dengan nama dan sifat Allah. Dan dua metode ini adalah metode yang mutaghayyirani berbeda tamaman 100%. Wayadhar dan akan nampak perbedaan keduanya dengan contoh sebagai berikut. Contohnya firman Allah Ta'ala, bahkan dua tangan Allah terbentang. Allah memberikan yunfiku kaifa yasha, ya, memberikan karunianya sebagaimana yang dia kehendaki. Wakal dan Allah berfirman dalam apa yang Allah ceritakan tentang mu'atabati iblis ya, celaan iblis ketika dia menolak untuk bersujud kepada Adam dengan perintah Allah. Kal Allah berfirman, "Ya iblis wahai iblis, apa yang menghalangi menghalangimu antas juta lima kolak khalaqtu biyadayya untuk bersujud hormat kepada makhluk yang kuciptakan dengan dua tanganku?" Maka para pengajar di dua madrasah tersebut berselisih pendapat tentang apa yang dimaksud dengan dua tangan yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam ayat ini surat Sad 75. Maka eh, eh, ahlul madrasatil ula para guru di madrasah yang pertama mengatakan wajib kita pertahankan maknanya sebagaimana makna zahirnya dengan menetapkan adanya dua tangan yang hakiki bagi Allah Ta'ala dalam bentuk yang layak bagi keagungan Allah. Sedangkan para guru di madrasah yang kedua mengatakan wajib dibelokkan maknanya dari makna zahirnya dan haram menetapkan adanya dua tangan yang hakiki bagi Allah Ta'ala. Lantas mereka berselisih tentang apa yang dimaksudkan dengan dua tangan. Apakah artinya adalah al-kuwah kekuatan ataukah nikmat. Wabihadal misalnya eh, dan dengan contoh ini jelaslah bahasanya dua metode dari dua madrasah ini berbeda mutaghayyirani dan berbeda. Dan tidak mungkin setelah perbedaan ini mereka menyatu dalam satu ya, label yang sama yaitu ahlu sunnah. Dan jika demikian fala Buddha maka tidak boleh tidak label ahlu sunnah itu harus khas menjadi ya, milik melekat pada salah satu dari keduanya tanpa yang lain. Lantas kita memberikan penilaian di antara keduanya dengan adil, yaitu dengan objektif. Dan kita timbang dua metode di atas dengan timbangan yang adil, yaitu kitabullahi ta'ala dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, perkataan para sahabat dan tabi'in, yaitu orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik dari generasi terdahulu umat ini dan para imamnya. Walaysa fi hadzal mizan ma eh, dan dalam timbangan ini tidaklah dijumpai hal yang menunjukkan biayi wajihin min wujud dalalah. Baik dengan salah satu metode pemahaman. Baik yang disebut dengan metode mutabakah, tadamun ataupun iltizam. Baik yang tegas ataupun yang e, eh, sorihan ataukah isarat yang menunjukkan benarnya ya, metode ahlul madrasah taniyah orang-orang yang berada di madrasah yang kedua. Bahkan wafihad al-mizan dan dalam timbangan itu itu timbangan yang adil, timbangan Quran dan Sunnah terdapat hal yang menunjukkan secara jelas atau bahkan zahir atau isyarat ya, menunjukkan benarnya pendapat penganut madrasah yang pertama. Wa hada berdasarkan hal ini ya tak yang jelaslah hendaknya wasfu label ahlu sunnah itu khusus untuk madrasah yang pertama. Tidaklah bersekutu dengan mereka dalam masalah ini dalam label ahlu sunnah e, para penghuni madrasah yang kedua. Li'anal hukma karena memutuskan bahasanya madrasah yang kedua itu bersekutu ya, iyahum dengan madrasah yang pertama itu adalah keputusan yang zalim karena menyatukan di antara dua hal yang bertentangan. beljauh dan kezaliman itu terlarang secara syariat. Dan menyatukan dua hal yang bertentangan itu satu hal yang tidak mungkin menurut akal sehat. Adapun perkataan ahlul madrasah taniyah ya, prinsip penganut madrasah yang kedua yaitu ahlu ta'wil, tidaklah terlarang mentakwil nama dan sifat Allah idza lam yata'arad hada jika ini tidak bertentangan dengan teks syariat maka kami katakan bahasa semata-mata membedolkan lafaz dari makna zahirnya tanpa dalil syar'i itu sudah menyelisihi dalil dan itu sudah tergolong berbicara tentang Allah tanpa ilmu padahal itu satu hal yang Allah haramkan dalam firman-Nya di surat Al-A'raf ayat yang ke-33 e, syahidnya wa antakulu alallahi ma la ta'lamun dan kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu dan termasuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu adalah mengatakan yang dimaksud dengan dua tangan adalah dua nikmat atau dua kekuatan misalnya dan termasuk dalam ayat wala takfu ma laysa ilmun Jala engkau ikuti sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya. Maka mereka mereka alu takwil orang yang mentakwil membelokkan uh, makna untuk nama dan sifat Allah tidak memiliki ilmu maksurun, ilmu yang berdasarkan asar atau riwayat dalam takwil yang mereka lakukan. Tidak pula memiliki uh, ya, nadarun makulun uh, telaah yang sesu, yang logis sesuai dengan akal. Siwa selain subahin sejumlah subahat yang mereka gunakan untuk ya, yang mereka gunakan yunaqidu ba'duha ba'da yang subuhat tersebut satu dengan yang lain saling membatalkan. Wa ilzam alaiha dan konsekuensi dari subuhat-subuhat tersebut uh, ketidaksempurnaan pada zat Allah Ta'ala dan sifatnya. Wa dan dalam wahyunya aksar ketidaksempurnaan yang lebih banyak daripada apa yang mereka kira minan nakas berupa ketidaksempurnaan karena menetapkan nama dan sifat sebagaimana makna zahirnya. Walaysa hadha maudu'ul basti dan ini bukanlah maudu'ul basti tempat untuk berpanjang lebar tentang masalah ini. Namun yang menjadi maksud adalah menjelaskan bahasanya wasfa label ahlu sunnah tidak mungkin, tidak mungkin diberikan kepada dua kelompok yang berbeda jalannya. Raya tata betul-betul berbeda Wa inam yastahiku namun jadi hak maka nakauluhu siapa saja yang ucapannya mencocoki sunnah. Fakot hanya itu yang punya hak dan tidaklah diragukan bahasanya ya, peserta madrasah yang pertama yang tidak melakukan takwil lebih berhak untuk mendapatkan label di atas yaitu label ahlu sunnah. Ya, label yang disebutkan itu label ahlu sunnah dibandingkan penghuni madrasah yang kedua yaitu para ahlu takwil liman nadar untuk siapa saja yang mentalaah metode keduanya bi ilmin dengan berdasarkan ilmu wa insafin dan objektivitas. Fala maka tidaklah sah pembagian ahlu sunnah menjadi dua kelompok. Bahkan ahlu sunnah itu cuma satu kelompok saja. Adapun mereka beralasan dengan perkataan Ibnu Jauzi dalam masalah ini. Maka kami katakan bahasanya perkataan ulama itu memiliki sifat yuhtaju laha wala yuhtaju Dicari, ditanyakan dalilnya bukan dipakai sebagai dalil. Yuhtaju laha artinya ditanyakan dan dituntut apa dalilnya. Dikatakan demikian dan demikian. Bukan yuhtaju biha dijadikan sebagai dalil. Dan bukanlah perkataan satu dari ahlul ilmi itu hujah atas yang lain. Adapun perkataan mereka bahasa Imam Ahmad awala melakukan takwil dalam hadis hati manusia di antara dua jari di antara jari-jari Allah dan melakukan takwil terhadap hadis bahasanya Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di muka bumi dan melakukan takwil terhadap ayat wa ma'akum aina makuntum dan dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada maka kami katakan la tidaklah terdapat riwayat yang sahih dari Imam Ahmad bahasanya beliau mentakwil dua hadis yang telah disebutkan. Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala di Majmu' Fatawa jilid yang kelima e, mengatakan wa amma mahakahu Abu Hamid Al-Ghazali adapun hikayah atau kutipan dari Abu Hamid Al-Ghazali Asy-Syafi'i tentang Imam Ahmad bahasa Imam Ahmad tidak melakukan takwil kecuali untuk tiga hadis yaitu Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di muka bumi Kemudian hati manusia itu di antara dua jemari, di antara jemari-jemari Allah Ar-Rahman. Demikian juga hadis yang mengatakan sungguh aku mendapati napas Allah Ar-Rahman dari arah Yaman. Maka kutipan dari kutipan yang dibawakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali ini adalah kadibun ala Ahmad, kedustaan atas Imam Ahmad. Ya, tidak uh, tidak ada satupun yang menukilnya anhu dari Imam Ahmad bi dengan sanad Walam ya'rif ahadun min ashabi naqla dhalika anhu. Dan tidaklah diketahui satupun dari ashab Ahmad, murid-murid Imam Ahmad, yang menukil hal tersebut anhu dari Imam Ahmad. Ya, Intah sekian perkataan Ibnu Taimiyah. Dan kaidah dalam masalah ini bahasanya orang yang paling mengerti perkataan satu imam adalah murid-murid imam tersebut. Ya, yang paling mengerti tentang pendapat Imam Musyafi'i adalah Syafi'iyah. Yang paling mengerti tentang pendapat-pendapat Imam Ahmad itu Hanabilah. Yang paling mengerti tentang eh, pendapat-pendapat uh, Imam Malik itu Malikiyah. Nah, di sini kita jumpai nukilan Syafi'iyah tentang Imam Ahmad karena Abu Hamid al ghazali itu Syafi'i. Nah, nukilan Syafi'iyah tentang Imam Ahmad dengan nukilan membawakan nukilan yang tidak dikenal yang tidak dikenal oleh Hanabila. Walam ya'rif ahadun min ashabihi nakla dalika anhu. Hanabila tidak ada yang tahu. Sudah cukup untuk menunjukkan kalau itu dusta. Itu dusta. Ini sama saja kemudian ada seorang guru, seorang ustadz, ada orang yang eh, tidak uh, pernah hadir di majelis ustadz tersebut mengatakan bahasanya ustadz ini punya pendapat demikian demikian. Ya. Dan semua yang rajin hadir terbelalak dengan itu. Benar dia punya demikian. Nah. Benar dia punya pendapat demikian. Tidak pernah dia kayak gitu. Nah. Maka cukup dengan terbelalaknya murid-muridnya, kagetnya murid-muridnya itu bukti kalau itu nukilan yang tidak benar. Ya, itu nukilan yang tidak benar. Ini nggak pernah ngaji sama Ustadz A. Ya. Ya. Kemudian dia bisa cerita Ustadz A punya pendapat ini. Diceritakan pada semua murid-muridnya pada bingung semua. Masa? Nah, maka cukup dengan masa itu sudah menunjukkan kalau itu bohong. Itu kaidahnya demikian. Masa belum bilang demikian? Dan itu semua muridnya. Dan yang ngasih kutipan bukan muridnya. Hadir pun belum pernah. Ya. Cuma katanya, katanya, katanya. Muridnya semua mengatakan, enggak. Nah, masa belum bilang seperti itu? Masa itu sudah ingkar itu. Ya, itu dan nilainya sudah pengingkaran dan ya, statusnya adalah pendustaan. Itu tidak benar. Nah, eh, wa amma qauluhu ta'ala adapun firman Allah taala wa ma'akum aina kuntum dan dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Imam Ahmad tidak mentakwilnya. Namun Imam Ahmad mentafsirkannya dengan sebagian konsekuensinya wa wa al ilmu dan itu adalah ilmu sebagai sanggahan terhadap Jahmiyah yang menafsirkannya berbeda dengan apa yang jadi maksudnya. Di mana za'amu mereka Jahmiyah beranggapan annaha bahasanya ma'iyah itu tak tadi mengharuskan bahasanya Allah itu berada di setiap tempat dengan zatnya. Ta'alallahu an kaulihim. Ma tinggi Allah dari ucapan mereka. Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menjelaskan bahasanya kebersamaan di sini artinya meliputi makhluknya. Alati min jumlatiha yang diantara makna dari meliputi itu adalah mengetahui mereka. Dan bahasanya kebersamaan di sini la tadi tidak mengharuskan al-hulul, menitis. Tidak pula ikhtilat, bercampurnya zat, sebagaimana garam bercampur dengan air. Ya, bal hiya fi kulli maudi'in bihasabihi. Dan yang benar, ma'a itu fi kulli di setiap kalimat bihasabi sesuai dengan konteksnya masing-masing. Walihada oleh karena itu yukalu ada kalimat sakoni labanan ma'ahu ma'un. Dia ngasih aku minuman berupa susu yang bersama susu itu ada air. Maka di situ artinya ikhtilat, percampuran zat. Ma'a di situ percampuran zat, air tadi dicampur dengan susu. yukal itu ma'al jamaah, ku solat ma'al jamaah bersama sejumlah orang. Itu tidak tidak menyebabkan terjadinya percampuran zat. Zatnya tetap beda-beda. Kalau susu bersama air, itu zatnya campur, lebur, menyatu. Kalau aku sholat bersama jamaah, bersama rombongan orang, zatnya tidak bercampur. Kemudian lebur uang ini, ya, oh, menyatu jadi satu-satu, kemudian jadi makhluk. <laughs> Jadi-jadian, enggak. Itu zatnya sendiri-sendiri. Itu si A, si B, si C, si D, 10 orang. Cuma menyep, uh, cuma menghasilkan ya uh, eh, itihadul makan. Ma'adis itu maknanya kesatuan tempat. Namun tidak ikhtilatul zawat tidak menyebabkan tidak bermakna percampuran zat. Cuma ya, kesatuan tempat. Wa yuqalu fulanun ma'ahu zaujatuhu. Kalimat yang lain misalnya uh, itu fulan itu bersamanya ada istrinya. Maka di contoh yang pertama ma'a di situ iktadat al-masj eh, al menghasilkan makna bercampur wal ikhtilat dan bercampurnya zat. Sedangkan kalimat yang kedua maknanya adalah al musyarakah fil makan wal amal biduni ikhtilat. Saya sholat bersama rombongan itu. Itu artinya kebersamaan dalam tempat dan aktivitas. Tempatnya sama, aktivitasnya sama. Biduni ikhtilat tanpa percampuran zat. Tidak kemudian jadi zat baru tidak. Terus jadi makhluk baru, alien, makhluk asing. Kemudian ya, ya, Fulan itu bersama istrinya. Ya, artinya hatinya yang bersama istrinya, cintanya bersama istrinya. Ya, meskipun istrinya di Pontianak, orangnya di Jogja. <laughs> Wah, atau yang lainnya. Maka Sufulan itu bersama istrinya kayaknya sendiri Kayaknya jomblo sendiri, namun enggak. Itu, tidak enggak jomblo. Hatinya bersama uh, istrinya. Wafisalis, maka contoh yang ketiga, iktadat al-musahabah. Cuma menghasilkan makna kebersamaan. Wa ilam yakun istirak Meskipun tidak ada kesamaan tempat dan aktivitas. Aktivitasnya beda, tempatnya beda, namun bersama. Ya, istri dalam artian uh, kesamaan hati, kesamaan pikiran, kesamaan cinta dan yang lainnya. Idan jika demikian tabayana jelaslah bahasanya makna ma'iyah kebersamaan itu berbeda-beda tergantung bersama itu disambungkan ke apa. Matudofu ilaihi dikaitkan dengan apa. Maka kebersamaan Allah Ta'ala terhadap makhluknya berbeda dengan kebersamaan uh, eh, al-makhlukin limitlihi. Makhluk dengan sesama makhluk. Walayum dan tidaklah mungkin kebersamaan Allah tak tadi menghasilkan makna al-masja bercampur dan ikhtilat, bercampurnya zat. Zat Allah bercampur dengan zat manusia, tidak mungkin. Atau tidak mungkin juga musarokah fil makan, kesamaan tempat. Kan itu satu hal yang mustahil terjadi pada Allah Azza wa Jalla. Kenapa mustahil? Lisubuti mubayanah. Karena jelas ada perbedaan antara Allah di khalqi dengan makhluknya. Yaitu uluwihi alaihim. Allah itu tinggi di atas seluruh makhluknya. Wa ala hadha yakunu ma'ana. Meskipun demikian, meskipun Allah itu tinggi di atas seluruh makhluknya, Allah bersama kita. Wa huwa pada zat Allah di atas arsh, di atasnya langit yang tujuh. Kenapa dia tetap bersama kita? Di Lianna karena Allah muhitun bina ilman. Ilmunya, pengetahuan yang meliputi kita. Kekuasaannya meliputi, meliputi kita. Sultanan, kekuasaan yang meliputi kita. Pendengarannya, penglihatannya, pengaturannya. Semuanya meliputi kita. Warga ghair dalika dan yang lainnya yang merupakan konsekuensi ububiyah. Oleh karena itu jika fasaroha. Jika ada yang menafsirkan ma'iyah kebersamaan. mufasiron orang yang menafsirkan dia tafsirkan dengan ilmu. Lam yakhud biha an Maka itu tidak keluar dari konsekuensi makna ma'iyah. Walam yakun muta'awila. Dan itu tidaklah muta'awila. Dia tidaklah melakukan takwil. Illa kecuali menurut orang yang memahami ma'iyah itu maknanya cuma tunggal. Yaitu kebersamaan dalam tempat atau bercampur dan ikhtilaf ala kuli halin di kalimat apapun. Dan ini adalah pemahaman Jahmiyah. Dan mereka tidak bisa memahami ma'a kecuali ikhtilatul ya, kebersamaan tempat. Wakat sabaka dan telah lewat bahasa ini satu hal yang laisa bimuta'ayyan bukan sebuah keniscayaan fi halin dalam setiap keadaan. Ada keadaan-keadaan tertentu yang menunjukkan bahwasannya bersama di situ tidak kesatuan tempat. Ini. Di tempat yang lain Sayyid Nuthamin memberikan contoh di Quaitul Musla Sayyid Nuthamin memberikan contoh ya, namsi wal kumaru ma'ana kami berjalan wal kumaru ma'ana dan rembulan bersama kami dan itu lughatul uh, lughatul arabiyah fusha ini bahasa Arab yang fasih eh, kami berjalan ya, dan rembulan bersama kami padahal bainahu wa bainahu eh, jarak yang sangat jauh sekali. Maka sama sekali ma'iyah, ma'a itu tidak pasti mengharuskan kebersamaan tempat. Hada demikian binisbah berkaitan dengan nukilan dari Imam Ahmad tentang mentakwil tiga teks uh, hadis di atas atau tiga teks syar'i di atas. Wa amma bin nadhar laha adapun dengan memperhatikan Eh, eh, memperhatikannya min haitsu dari sisi alatihia itu sendiri fakot takodam telah lewat baru saja tidak ada takwil untuk ayat. Idza fasaraha mufassiron jika ada yang menafsirkannya dengan orang yang menafsirkannya menafsirkan il ma'a dengan ilmu. Li'annahu tafsirun lahakan itu menafsirkan ma'a kebersamaan dengan sebagian konsekuensinya. La naklalahat bukan memindahnya dari makna yang menjadi konsekuensinya. Ada pun hadis bahasanya hati manusia seluruhnya di antara dua jemari Allah seperti satu hati. Allah bilok bilokkan kemana saja Allah kehendaki. Maka disentiatkan oleh Muslim dalam sahihnya di Kitabul Qadar di bab yang ketiga. Wali safi dan tidak ada pada hadis ini takwil menurut ahlu sunnah wal jamaah karena mereka mengimani bimadala alihi kandungan hadis tersebut yaitu menetapkan adanya jemari bagi Allah Ta'ala dan jemari tersebut dalam bentuk yang layak bagi kemuliaan Allah. Walayalzam dan tidaklah mesti. Ketika hati kita di antara dua jari, ya, tidaklah mesti bahasanya jari Allah itu menyentuh hati kita. Menyentuh jantung-jantung manusia. Karena al-qalbu di sini artinya jantung. Di antara itu tidak mengharuskan sentuhan. Ya. Di antara itu tidak mengharuskan sentuhan. Ya. Ya, contohnya, mendung itu Allah atur dan dia letaknya di antara langit dan bumi. Dan lembung dan mendung itu tidak menempel langit dan tidak menempel bumi. Maka baina itu tidak mengharuskan makna sentuhan. Ya. Tidak menghasilkan makna sentuhan, ya, tidak menghasilkan makna sentuhan. Ya. Maka misalnya rumah saya di antara Masjid Al-Asri dan ya, Selokan Mataram. Itu tidak mengharuskan sentuhan. Enggak menyentuh Masjid Al-Asri dan tidak menyentuh ya, Selokan Mataram. Maka baina itu tidak mengharuskan sentuhan. Dan uh, hadis ini ber, eh, dianggap bermasalah hati manusia di antara dua jemari Allah karena ada asumsi. Baina itu mengharuskan sentuhan. Ini, akar permasalahannya adalah pra pemahaman. Ini ada pra pemahaman yang sudah uh, yang sudah dibawa sebelum membaca hadis ini. Yaitu baina kata-kata di antara itu berarti ya, eh, mengharuskan sentuhan. Pada itu bukan sebuah keharusan. Walayamusus sama awal al Padahal mendung tidak menyentuh langit, tidak menyentuh bumi. Fakadalika maka demikian juga hati manusia di antara dua jemari Allah Ar-Rahman tidak mengharuskan terjadinya sentuhan. Kemudian hadis. Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di muka bumi. Maka Syekhul Islam Temiyah berkomentar tentang hadis ini di Majib Fatawa jilid yang ke-6 ya diriatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biithnatin layas butuh dengan sanat yang tidak valid. Wal masyhur yang terkenal itu adalah perkataan Ibnu Abbas. Qal Ibnu Abbas mengatakan, Hajar Aswad itu tangan kanan Allah di muka bumi. Siapa yang sofahahu menjabat Hajar Aswad dan menciumnya, seakan-akan dia menjabat Allah dan mencium tangan kanannya Allah. Yeah Kemudian di jilid yang ketiga dari Majemuk Fatawa, Sorihun maka kalimat ini jelas dan gamblang. Bahasanya hajar aswad bukanlah sifat Allah. Dan bukan dan bukan nafsu sama persis atau sama dengan tangan kanan Allah itu sendiri. Karena ada tambahan fil ardi. Karena ada tambahan fil ardi. Tangan, kan, tangan kanan Allah di muka bumi. fakayadahu Maka di sini ada persyaratan. Yaitu di muka bumi. Tidak disebutkan tangan kanan begitu saja. Tidaklah dengan bunyinya bukanlah ya minullah tangan kanannya Allah titik tidak tangan kanan Allah di muka bumi. Wa hukmul lafzi dan makna lafat al muqayyad ketika muqayyad berbeda manakala dia mutlak. Ini, makna lafat itu muqayyad sama mutlak beda. Hajar aswad tangan kanan Allah, titik. Itu beda dengan hajar aswad tangan kanan Allah di muka bumi. Hmm. Wakal dan dan Ibn Taimiyah mengatakan dan e, siapa yang menciumnya dan menjabatnya seakan-akan seakan-akan dia menjabat Allah dan mencium tangan kanan Allah. Perhatikan garis bawahi seakan-akan. pemakluman dan satu yang telah diketahui. Anal musabah khaira musabah bihi. Bahasanya musabah itu beda dengan musabah bi dengan yang diserupakan. Wajah Musa akan-akan rembulan purnama. Ya. Apakah itu sama dengan? Tidak. Ya, berarti wajah dia sama dengan purnama. Ya kemudian purnama sama dengan wajahnya. Tidak. Itu menunjukkan kalau itu beda. Bahkan itu bukti kalau itu beda. Kata-kata seakan-akan, bagaikan, itu menunjukkan itu dua benda yang berbeda, yang terpisah. Hmm. Itu dalil kalau itu dua hal yang berbeda dan terpisah. Ya, dalam keberanian beliau seakan-akan singa. Apakah dia sama dengan singa? sehingga rumahnya digembira loko. Enggak kan? Itu bahkan bukti kalau itu beda. Seakan-akan singa. Itu artinya dia seakan-akan singa. Itu artinya beda. Singa ya singa, dia ya dia. Ya, maka ini, uh, maka sama sekali itu tidak mau mengatakan. Sama sekali di sana tidak ada tidak ada tamthil yang memerlukan takwil. Ya, kalimat ini uh, kalau uh, kalau sebagai hadis maka dhaif tadi dikatakan masuk perkataan uh, Ibnu Abbas. Perkataan Ibnu Abbas ini itu tidak menghasilkan tamwil, uh, tidak menghasilkan tamthil. Mengatakan bahasanya makhluk Allah sama dengan zat Allah. Tidak. Nah, kenapa? Karena ada dua alasan. Fil ardi Kemudian eh, alasan yang lain seakan-akan. Itu malah menunjukkan kalau itu dua hal yang berbeda. <clears throat> Indah sekian kutipan dari Majmu' Fatawa. Kata saya Nusaimin, wa ala maka berdasarkan hal ini fala yakunul hadis maka tidak hadis itu diantara adalah hadis tentang sifat. Maka bedakan dalam hal ini dua hal. Mentakwil sifat dan ya, bedakan antara ya, ya, antara kemudian mentakwil sifat dan dalilus sifat. Bedakan antara mentakwil sifat dan mentakwil dalilus sifat. Maka isi hadis ini bukanlah bukanlah sifat sehingga Kemudian penjelasan dalam hal ini dikatakan mentakwil sifat. Namun hadis ini apakah dia dalilu sifat? Ada orang yang beranggap kalau itu dalilu sifat. Ada yang beranggapan itu dalilu sifat. Kenapa dia dan dia salah paham kalau itu dalilu sifat. Dengan dua penjelasan yang telah disebutkan. Dengan al-uraian yang telah disebutkan. Maka seorang itu menganggap itu dalilu sifat. Itu belum tentu diterima. Ya, dalil sifat itu belum tentu diterima. Ketika orang itu mentakwil dalil sifat, padahal apakah itu dalil sifat ataukah belum, itu belum tentu. Itu berbeda dengan mentakwil sifat. Mentakwil sifat Allah berbeda dengan mentakwil sesuatu yang dianggap sebagai dalil sifat. Yeah. Yauma yuksafu ansaq. Hari di mana tersingkaplah sak. Ayat Al-Quran. Maka uh, Ibn Abbas mengatakan sak di situ artinya al qurabu kesusahan. Hmm. Apakah Ibn Abbas mentakwil sifat? Tidak. Beliau mentakwil dalilu sifat. Ya, belum lihat dalil sifat. Karena yuk, yuksafu safu ansak itu diperselisihkan. Apakah dia sak di situ sifat ataukah bukan? Apakah sak di situ betis Allah ataukah bukan? Dan nafas menganggap itu bukan dalil sifat misalnya. Maka tidaklah kita katakan beliau mentakwil sifat. Tidaklah kita katakan beliau mentakwil sifat. Karena beliau tidak menilai itu sebagai dalil sifat Allah. Hmm. Maka ada pernyataan, ada kesimpulan dari temnya. Tidak dijumpai satupun salaf yang mentakwil sifat. Itu tidak boleh disanggah. Dengan, oh Ibnu Abbas mentakwil, yaumah yusakfu ansak. Karena apakah sak di situ sifat? Ataukah bukan? Mahalul khilaf. Dan beliau berkeyakinan itu bukan sifat. Karena di situ tidak ada sakullah, tidak ada. Tidak ada idhofah, tidak ada penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka uh, perlu didudukkan ini mentakwil sifat atau mentakwil dalil yang dianggap dalil sifat. Ya. Bedakan antara dua hal tersebut mentakwil sifat ataukah mentakwil dalil yang dianggap sebagai dalil sifat. Wa'ala hatta hal ini, fala yakunu al-hadis, maka hadis itu bukalah berbicara tentang sifat Allah Ta'ala, alati uwilat yang ditakwil kepada makna yang menulis dohir. Fala takwila fihi aslan. Maka tidak ada takwil sifat dalam hadis ini sama sekali. Karena itu bukan mengandung sifat. Itu. Wa amma kauluhum adapun perkataan mereka. Bahasanya ada dua madrasah. Yang satu madrasah imtimia. Maka kita katakan penisbatan madrasah ini pada imtimia adalah tak tuhim. Nisbah ini memberikan kesan annahu bahasanya imtimia Taimiyah la ilaiha. Tidak memiliki pendahulu dalam madrasah ini. Wahada khata'un dan ini satu hal yang keliru. Karena pendapat Ibn Taimiyah adalah makana ali salafus salih. Sama persis dengan pendapat dan akidah salafus salih dan para a'imah. Maka Ibn Taimiyah bukalah yang mengada-ada madrasah ini sebagaimana yuhim kesan image yang diucap, ditimbulkan dari ucapan si penutur. Allah diyuridu yang dia menginginkan untuk merendahkan kemuliaan madrasah ini. Wallahul musta'ad. Kemudian poin yang kedua, adapun sikap kita terhadap para ulama yang melakukan takwil, kita katakan man urifa minhum, siapa saja dikenal di antara mereka memiliki niat yang baik. Wa kana lahu qadama dan beliau adalah seorang yang e, berjasa dalam agama ini. Seorang yang dikenal dengan mengikuti sunnah. Fawa ma'dzurun, maka dia dimaklumi dengan takwilnya yang merupakan takwil yang sa'ir takwil yang boleh. Dan takwil itu adalah disebut dengan takwil sa'ih, manakala takwil tersebut takwil yang keliru. Tapi boleh di sini bukan berarti boleh melakukan takwil. Saikh di sini artinya boleh, boleh di sini bukan artinya boleh melakukan takwil. Namun terjemah bebasnya takwil yang bisa dimaklumi. Ya, takwil itu sa'ih, takwil yang boleh atau takwil yang dimaklumi manakala lahu wajuhun filughati. Memiliki wajah, memiliki sisi pembenar menurut sudut pandang bahasa. menurut sudut pandang bahasa. Dan dalam bahasa Arab, yadun itu ya, terkadang bisa artinya memang kudrotun wa, atau nikmatun. Itu terkadang bisa. Sehingga ketika ada orang mentakwil yadun dengan kudrah, maka masih takwil yang sa'ih. Takwil yang boleh, takwil yang masih bisa dimaklumi. Karena dalam bahasa Arab memang terkadang yadun artinya ya, kudroh atau nikmatun. Lakin udhru dzalika akan tapi uh, pemakluman terhadap beliau dalam hal itu layam nak tidaklah melarang kita untuk menyalahkan cara beliau yang menyelisihi salafus soleh. yaitu memperlakukan teks sebagaimana makna zahirnya. Wa'tiqadu madala alaih dalika zahir dan meyakini kandungan dari zahir tersebut tanpa takyif, tanpa tamsil. Karena wajib kita tafrik bedakan antara penilaian terhadap ucapan dan penilaian terhadap pengucap. Kita bedakan antara penilaian terhadap perbuatan dan pelaku perbuatan. Maka ucapan keliru, ya, manakala sodiran muncul dari istihad dan niat yang baik, Layudamu alaihi qailuhu maka pengucapnya tidak dicela bahkan yakunu lahu baginya ganjaran karena istihadnya karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam jika seorang hakim beristihad kemudian benar untuknya dua pahala dan jika dia menetapkan hukum beristihad kemudian keliru untuknya satu pahala saja mutafakun alaihi Kemudian bolehkah ulama yang terjun dalam takwil itu dikasih label sesat? Wa amma wasfuhu bidolal. Adapun memberikan labeling kepada si beliau dengan label dolal maka dirinci. Fa'in urida bidolal adolal al mutlak. Jika yang dimaksudkan dengan sesat adalah sesat. Ya, sesat dalam pengertian eh, uh, al-mausuf. Ya, tercelanya orang yang dapat label tersebut wa yumqat alihi dan dimurkainya orang yang dapat label itu. Fahada la yatawajjah fi misli hadal mustahid. Maka ini tidak boleh yatawajjah ditujukan. Dolal dengan makna seperti ini tidak boleh ditujukan kepada semisal mustahid ini. Alladhi ulama minhu husnuniyah. Yang diketahui bahkan diyakini. Ya, beliau memiliki niat yang baik. Dan beliau adalah orang yang berjasa dalam agama. Dan seorang yang terkenal mengikuti sunnah. Kemudian yang kedua. Wain urida bedolal. Jika yang dimaksud dengan dolal adalah mukhalafatu qawlihi li sawab. Pendapatnya itu menyelisihi kebenaran. Min ghairi isyarin. Tanpa menunjukkan adanya celaan dengan kata-kata dolal tadi. Tidak ada e, penunjukan pada celaan terhadap si pengucap. Maka labeling dolal untuk ulama yang keliru dalam masalah takwil fala ba'sa bidzalik hukumnya tidak mengapa li li'anna misla hadza laisa dhalalan mutlaqan karena dolal di sini bukanlah dolal yang mutlak li'annahu min haitsul wasilah sawabun karena dari sisi sarana dia beristihad maka itu benar haitsu di mana beliau telah mencurahkan kesungguhannya untuk sampai kepada kebenaran akan tapi bi'tibar dengan melihat hasilnya itu adalah dolal hai sukana di mana hal ini adalah menyelisih kebenaran. Wabi hadap tafsir maka dengan rincian ini maka ya maka hilanglah alam iskal kebingungan watahwil dan uh, hal yang dianggap ngeri. Wallahul musta'an. Maka di sini kita jumpai bahasa dolal itu punya dua makna. Yeah. Ya, punya dua makna dalam labeling. Uh, bisa jadi dolal itu artinya tersesat dalam artian keliru Sebagaimana bahasa kita dia tersesat jalan, itu tidak menunjukkan celaan. Beliau tersesat jalan, nggak tahu Jogja, baru pertama kali di Jogja, akhirnya tersesat jalan. toriko, tariqa. Ya, nah, apakah itu celaan? Enggak. Ya maklum karena ya, baru pertama kali di Jogja. Maka dola tariqa, dola di situ tidak ya, tidak tercela. Non kalau dola di situ kesannya imitnya celaan maka tidak boleh. Ya, catatan penting berkenaan dengan apa yang telah kita baca bahasanya e, kaidah sunnah menyepakati sifat Allah adalah dibiarkan sebagaimana makna zahirnya. Perlu diketahui makna zahir itu bukan makna laksikal e, leksikal makna kamus bukan. ini sebagian orang memaknai zahir makna zahir itu makna leksikal, makna kamus enggak. ini bukan itu makna e, zahir. Makna zahir itu adalah makna satu kata berdasarkan konteksnya. Dengan menimbang sawabik walawahik. Kata di depannya, kata di belakangnya. Contoh salah paham. Dikira makna zahir itu adalah makna leksikal tadi. Hajar aswad tangan kanan Allah di muka bumi. Ini dikira kemudian makna zahirnya adalah Ya, ya, yamin tangan kanan. Sudah, kemudian tangan kanan. Ya, kemudian dimaknai dengan makna kamus. Ya, dimaknai dengan makna kamus. Oh, itu tangan kanan Allah. Dibuka yamin itu tangan kanan. Sudah, kemudian. Ya, oh, ini. ya, ini berarti ada makhluk yang di Ya, maka ini menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, di sini mengandung tamtil sehingga harus ditakwil. Harus ditakwil dari makna zahirnya. Padahal anda ya, Perhatikan sawabik walawahik. Kata di depannya, kata di belakangnya. Nah, makna yang uh, makna makna satu kata dengan menimbang sawabik walawahik kata di depan, kata di belakang dan kemudian jadi satu rangkaian. Ah, itu makna zahirnya. Nah, Kata di belakangnya itu menunjukkan tangan kanan Allah di muka bumi. Selesai. Iya. Dengan melihat lawahik, dengan melihat kata setelahnya menunjukkan kalau itu bukan ya, makna zahirnya tidaklah makna zahir dari kalimat ini bukan mengatakan bahwasanya Hajar Aswad tangan kanan Allah. Itu makna zahir. Makna zahir kalimat ini tidaklah menunjukkan bahasanya Hajar Aswad tangan kanannya Allah. Tidaklah ini dikatakan sebagai makna zahir kecuali orangnya tidak faham apa itu makna zahir. Karena dia kira makna zahir ya, yaminullah, oh yamin dibuka kamus, oh tangan kanan. Oh berarti ini tangan kanan Allah. Gitu. Itu berarti mengira zahir itu makna leksikal. Padahal bukan demikian. Ye. Maka contoh yang lain misalnya Allah uh, mencela seorang hamba Ya, di satu hadis yang sahih, wahai fulan, kenapa engkau tidak memberi aku makan? Ya. Maka eh, kemudian setelah itu Allah jelaskan apa yang dimaksud wahai fulan, kenapa engkau tidak beri aku makan? Itu ada si hambaku fulan, dia kelaparan dan dia ada di dekatmu. Kenapa engkau tidak ngasih makan ke dia? Eh, maka di sini beda maka nanti akan kelihatan apa itu makna zahir. Makna zahir dari hadis ini bukan berarti Allah itu lapar dan minta makan sama hambanya. Tidak. Karena lawahiknya menjelaskan yang dimaksud dengan Allah minta makan adalah ada seorang hamba yang kelaparan. Ada seorang hamba Allah kelaparan. Eh, celaan kepada orang yang tidak mau ngasih makan sama Allah. Itu bukan berarti Allah perlu makan. Sama sekali bukanlah makna zahirnya Allah perlu makan, berhajat pada makan. Sama sekali tidak. Itu bukan makna zahir. Itu makna leksikal. Ya. karena makna zahir itu menimbang sawabik walawahik Menimbang kata-kata di depan dan di belakangnya. Makna zahirnya sama sekali tidak menunjukkan Allah memerlukan makan makna zahir daripada Allah meminta makan kepada hambanya adalah adanya seorang manusia yang kelaparan berajat kepada makan. Dan di dekatnya ada orang yang bisa bantu namun dia diam dan tidak mau bantu. Itulah celaan kepada orang yang tidak mau ngasih makan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian tadi ada uh, ada mungkin istilah yang boleh jadi tidak diketahui oleh sebagian dari uh, antum tentang ada dalalah mutabakah, tadamun dan iltizam. Maka dalam memahami satu kata ya, itu ada tiga metode uh, penyimpulan. Ya, ada tiga metode dalam dalam menyimpulkannya. Ada dalalah mutabakah, dalalah utuh. Penyimpulan secara utuh Misalnya atap. Atap rumah. Ya. Maka atap rumah itu kalau dipahami dengan dalal mutabakoh e, penyimpulan utuh, maka terbayangkan di sana ada genteng, ada ya, paku, ada kayu yang jadi usuk, ada blandar, ada apa, macam-macam. Lengkap satu paket. Ya, nah itu Eh, atap rumah. Kemudian ada dalalah tadamun. Ya, ada dalalah tadamun. Dalalah tadamun itu ya, mengambil satu bagian dari dalalah yang lengkap tadi. Penyimpulan yang utuh tadi. Maka kata-kata ada atap rumah yang indah. Atap rumah dalam kalimat ini menunjukkan ada genteng yang bagus. Nggak mungkin atap rumah tanpa genteng atau sejenis itu. Kalau cuma kemudian kayu, kemudian ini ya tidak disebut atap rumah. Dan itu menunjukkan ada paku yang dipasang. Dan itu menunjukkan adanya kayu yang tertata rapi. Dan uh, sedangkan dalalah iltizam itu adalah penyimpulan dari sesuatu di luar teks, namun tidak mungkin ada teks tersebut kecuali dengan sesuatu tersebut. Saya melihat atap rumah yang indah. Itu menunjukkan ada tembok. Itu menunjukkan ada tembok. Saya melihat atap rumah namun tidak ada temboknya. Nah, eh, tidak disebut atap rumah. Tidak disebut atap rumah. Cukup orang dengan menyebut saya melihat atap rumah, maka bisa kita simpulkan di situ ada tembok. Hmm. Cukup dengan itu, ya, kita menyimpulkan ya, di situ ada tembok. Saya melihat atap rumah yang indah. Itu cukup dengan kalimat tersebut kita mengatakan ada tukang yang masang ya, yang masang atap itu. Ini ini sesuatu di luar teks. Tapi tidak mungkin ada teks tanpa itu. Atap rumah yang indah. Saya melihat atap rumah yang indah. Tidak mungkin kecuali ada tukangnya. Ada simsalabim kemudian. Ya, kemudian langsung tertata atap indah. Tidak mungkin. Hmm. Dan itu menunjukkan ada proses pemasangan. Hmm. Ada menunjukkan ada proses pemasangan ada proses pengerjaan dan seterusnya. Maka itu namanya dalalah iltizam. Misalnya dalalah iltizam berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita katakan bahasanya Allah itu adalah zat yang ya, al-alim atau zat yang qadirun zat yang maha kuasa. Maka Allah itu zat yang maha kuasa menunjukkan kalau itu hidup. Dengan dalalah iltizam. Tidak mungkin maha kuasa tanpa hidup. Tidak mungkin maha kuasa tanpa hidup. Kalau dia mati, ya tidak mungkin maha kuasa. Ya, dan hidup itu tidak ada di teks maha kuasa. Nah, tidak boleh tidak dalam maha kuasa itu ada hidup. Hmm. Ketika kita katakan orang itu kuat, ya. itu ya, maknanya dia hidup dan sehat. Ya, kalau dia mati, tidak mungkin kita katakan kuat. Ya, paling-paling ya, kita katakan berat ngangkatnya. Ya, tapi kuat tidak. Ya. Ya, orang sakit yang kemudian terkapar tidak mungkin kuat. Ya. Hmm. Maka itu namanya dalalah iltizam. Ya. Kemudian apa akidah al-sunnah wal jamaah tentang nama dan sifat Allah? Apa beda antara nama dan sifat? Apakah yalzam mesti kalau ada nama maka nama menunjukkan adanya sifat? Dan apakah jika ada sifat menunjukkan nama? Akidah al-sunnah wal jamaah tentang nama dan sifat Allah adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Itu menetapkan nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Min ghairi tahrifin tanpa diselewengkan maknanya, tanpa diingkari e, lafadznya, tanpa dibahas bagaimanakah bentuknya yang tidak Allah ceritakan, dan tanpa memastikan kalau itu serupa dengan makhluk. Berbeda antara nama dengan sifat, maka nama adalah nama yang Allah tetapkan untuk dirinya dan sifat adalah sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan tentu di antara keduanya terdapat perbedaan yang jelas. Maka nama itu yuktabaru alaman alallahi teranggap dia adalah alaman adalah penanda bagi Allah Azza wa Jalla yang mengandung sifat. Wa ilzamud maka sebuah keharusan jika ada nama maka terkandung sifat di dalamnya. Misalnya nama Allah Ghafurun, zat yang maha pengampun. Maka nama Allah Ghafurun yalzam minhu mengharuskan bahasanya Allah memiliki sifat yaitu perbuatan mengampuni. Rahimun, nama Allah Rahimun mengharuskan adanya sifat dan sifatnya bentuknya adalah perbuatan, yaitu perbuatan menyayangi. Namun tidaklah mesti adanya sifat menunjukkan adanya nama. Contohnya di antara sifat Allah berbicara, layalzam zam tidaklah mesti dari hal ini kita tetapkan bahasanya Allah punya nama, nama Allah mutakallim, dat yang berbicara. Berdasarkan hal ini maka bab sifat itu lebih luas. Kenapa? Karena semua nama mengandung sifat, namun tidak semua sifat mengandung nama. Eh, dan nama itu adalah nama yang indah manakala mengandung sifat. Ya, ini kaedah yang lain. Ya, oleh karena itu maka Eh, namun nama itu pasti mengandung sifat itu sebuah keniscayaan untuk nama Allah Subhanahu wa taala, untuk nama Allah, nama Rasul sama nama Al-Qur'an. Nama Allah, nama Rasul sama nama Al-Qur'an, semua namanya mengandung sifat. Maka Al-Qur'an namanya Al-Furqan. Maka dia memiliki sifat menjadi pembeda. Nama Allah adalah nama Quran An-Nur, cahaya. Dan dia adalah cahaya abstrak penerang kehidupan. Dan itu sebuah kenyataan. Ya. Lain hanya dengan nama orang. Nama orang tidak mesti mengandung sifat. Ya. Ada orang yang namanya selamat dan hidupnya tidak selamat. Ya. Hidupnya celaka terus. Ya. Keluarganya berkeluarga ya celaka, punya anak ya celaka, punya istri celaka, apa-apa celaka semua. Ada orang yang namanya untung, namun dia rugi terus. Ya. Dan namanya untung, namun apa-apa rugi. Bisnis bisnis A rugi, bisnis B rugi, bisnis C rugi, rugi semua. Ya. Ya, maka ada orang yang namanya Yahya dan sehari setelah dikasih nama Yahya meninggal dunia. Hmm. Baru saja kemarin dikasih nama Yahya yang artinya hidup, ya. besoknya meninggal dunia. Namanya tidak menjadi sifat dan kenyataan. Hmm. Ya. Ada orang yang namanya bejo, bejo itu untung. Namun tuno semua hidupnya, namun rugi semua kehidupannya. Tuno itu rugi. <clears throat> Maka ee, ya, namanya belum tentu menjadi sifatnya. Ada orang namanya Mahmud terpuji, namun tercelak semua. Ucapannya, tindakannya, perbuatannya tercelak semua. Ini. Itu nama manusia. Ya, belum tentu dia menjadi sekedar indah teks namanya. Non Apakah itu jadi nama yang indah sungguhan? Belum tentu. Nama itu baru indah sungguhan manakala itu jadi kenyataan. Itu artinya indah, kemudian kenyataannya seperti itu. Itu baru nama yang indah sesungguhnya. Nah, semua semua nama Allah itu indah. Bahkan berada dalam puncaknya indah. Karena maknanya indah dan itu kenyataannya. Dan itu kenyataannya. Kemudian apakah nama Allah itu terbatas dengan angka-angka tertentu? Nama Allah tidaklah terbatas dengan angka tertentu. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Ya Allah sesungguhnya aku hambamu, anak dari hambamu, anak dari budak perempuanmu. Sampai mengatakan, aku memohon kepadamu dengan semua nama itu adalah namamu. Kau namakan dirimu dengannya atau engkau turunkan nama tersebut di kitabmu atau engkau ajarkan pada salah satu dari makhlukmu atau engkau simpan nama tersebut di ilmu gaib di sisimu lihat Imam Ahmad dan nama yang Allah simpan di ilmu gaib di sisinya tidak mungkin diketahui dan sesuatu yang tidak diketahui bisa dikatakan tidak terbatas Dan dalil yang lain menunjukkan nama Allah itu tidak terbatas. Ada banyak dalil. Ini bukan satu-satunya dalil. Ya. Dalil yang lain, la sana'an alaika antakama asnaita ala nafsik. Hmm. La sana'an alaika. Ya Allah, aku tidak bisa menyanjungmu. La sana'an alaika antakama asnaita ala nafsik. Sebagaimana ya, engkau menyanjung dirimu sendiri. Hmm. Ini satu kalimat yang Nabi anjurkan untuk dibaca saat witir eh, di dua tempat saat sujud dan saat witir ya, yaitu bisa dibaca setelah selesai sholat witir atau dibaca saat kunut witir. Ya, kalau yang dibaca sebagai bacaan doa sujud ada dalam riwayat Muslim. Kalau yang dibaca saat witir ada dalam riwayat Abu Dawud. Dan yang namanya memuji itu menyebut sifat-sifat yang mulia. Menyebutkan sifat-sifat yang mulia. Ya Allah, aku tidak bisa memujimu dengan pujian yang layak bagimu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Berarti ada ada nama ada ada sifat-sifat yang tidak diketahui oleh manusia. Kalau semua semua uh, nama dan sifat itu ya, diketahui, ya, maka manusia bisa memuji Allah dengan semaksimal pujian. Namanya, yang namanya memuji itu menyebutkan sifat-sifat luhur dan mulia. Gimana kalau kita memuji orang? Ya, wah anda ganteng, rajin, gini-gini gitu kan? Ya, apa yang dilakukan? Menyebutkan sifat. Menyebutkan sifat. Kalau saya, kita tidak bisa memuji Allah dengan pujian yang ya, sebagaimana Allah memuji dirinya sendiri. Berarti terdapat sifat yang tidak diketahui. Wa amma kalau ada pun hadis Nabi, saya Allah memiliki 99 nama, siapa yang menghitungnya maka dia masuk surga diatkan oleh Bukhari dan Muslim, maka bukalah maknanya bahasanya Allah tidak memiliki nama kecuali nama-nama tersebut 99. Akan tetapi siapa yang menghitung 99 nama ini, maka dia akan masuk surga. Maka itu membahas tentang fadilah 99 nama tersebut. Bukan membatasi bahasanya nama Allah hanya 99. Man asal siapa yang menghitungnya itu menyempurnakan kalimat yang pertama. Bukan kalimat yang baru yang terpisah. Dan ini semisal ucapan orang Arab, saya punya 100 kuda yang saya siapkan untuk jihad visabilillah. sama maknahu, maka bukanlah maknanya, dia tidaklah punya kecuali 100 ekor kuda. Namun 100 ekor kuda itu yang disiapkan untuk keperluan itu, yaitu jihad visabilillah. Dan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala telah menukil kesepakatan ahlul ma'rifat fil hadis, para ahli hadis bahasanya e, penyebutan satu-satu besar duha dan penyebutan 99 e, nama itu tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu ijma. Ya, maka ada satu riwayat di tepatnya riwayat Tirmidzi yang menyebutkan uh, 99 asmaul husna tadi satu persatu. Yang ini kemudian banyak dicantumkan di sejumlah uh, cover mushaf. Ini. Maka kata Ibn Taymiyah, ulama ahli hadis sepakat itu do'if. Hmm. Maka di sini ada dua hadis. Hadis Bukhari Muslim cuma menyebutkan 99 uh, eh, keutamaan, adanya keutamaan untuk 99 nama Allah. Namun tidak ada rinciannya. Itu riwayat Bukhari Muslim. Kemudian ada riwayat Tirmidzi. Setelah menyebutkan Eh, keutamaan 99 nama disebutkan 99 nama itu apa saja. Maka di sini dalam berat Tirmidzi ada tambahan. Dan tambahan ini do'if dengan sepakat ulama hadis. Wasadaqah dan benar rahimallahu taala bidalil dengan bukti perbedaan yang sangat besar fiha di antara nama-nama tersebut antara satu riat dengan riat yang lain. Faman hawal maka siapa yang berupaya untuk menilai sahih hadis tersebut maka beralasan dengan alasan logika. hada amrun azimun. Ini perkara besar. Karena 99 nama ini mengantarkan pada surga. Fala yafutu ala sahabah. Maka tidaklah boleh luput dari para sahabat untuk menanyakannya. Wa anta ini dan menegaskannya. Fadallah ada maka ini menunjukkan ala annaha bahasanya 99 itu telah ditegaskan min kibalihi dari arah Nabi saw akan tapi jawabannya, jawaban hal ini, layal zam tidaklah mesti, walau kana kadalika meskipun seperti itu. Walau ya, wala itu tidak mesti. Walau, ka, walau kana kadalika jika seperti itu sebagaimana logika yang Anda katakan. Tentu 99 nama tersebut akan maklum akan diketahui asatu lebih dari diketahuinya matahari. walau nukilat dan tentu akan dinukil. Fis sahihai di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. rima dan selain keduanya. Ya. Uh, di sini ada kaedah, kaedah akhlabiyah. Ya, berkenaan dengan hal ini ada kaedah, kaedahnya kaedah akhlabiyah. kaedah umumnya. Jika ada satu hadis yang itu ada dalam berat Bukhari atau Muslim atau bahkan Bukhari dan Muslim mutafakun alaih. Kemudian diriwayatkan di luar Bukhari dan Muslim dengan tambahan. Dengan tambahan teks, redaksi, matan maka umumnya tambahan tersebut do'if. Umumnya tambahan matan itu do'if. Karena Bukhari dan Muslim memilih yang menyaring yang terbaik, terbagus. Ya, satu hadis ada dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dengan satu teks Kemudian diriatkan di luar Bukhari dan Muslim dengan tambah dengan teks yang lebih panjang, ada tambahannya. Maka umumnya maka umumnya tambahan tersebut tambahan yang daif. Sehingga di sini disampaikan, seandainya 99 nama itu seperti yang Anda katakan secara logika, tentu ini ada dalam berat Bukhari, tentu ini ya, akan sangat jelas sejelas matahari. Dan tentu ini ada dalam berat Bukhari dan Muslim. Di hada ini satu hal yang kebutuhan mendorong padanya. Wataluhu dan mendesak untuk dihafal. Lantas oleh karena itu bagaimanakah layak tidaklah datang tambahan tersebut kecuali dari jalur yang wahiyah. Wahiyah itu untuk jiddan. Lemah sekali. Itu pun nanti kemudian ala suarin mukhtalifah. Dengan bentuk yang berbeda-beda. Dalam bentuk yang beda-beda. Retirmida dari dan yang lain. Itu redaksinya tidak sama. 99 itu apa saja. Maka Nabi Shallallahu Alaihi sehingga kesimpulannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan 99 nama itu le hikmatin balighah karena satu hikmah yang luar biasa yaitu supaya manusia mencarinya, supaya manusia membaca Quran dan Sunnah, kemudian menginventarisir, mencatatnya, perlu kerja. Wayataharuha kemudian mereka mencarinya dalam kitabullah dan sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga terlihatlah siapakah orang yang antusias mencari dan siapa yang malas mencari. Walaysa makna isoha isoaha dan bukanlah yang dimaksud menghitungnya adalah dicatat dalam satu lembaran, kemudian tukaror diulang-ulang sampai dihafal. Kemudian dijadikan wirid barang-barang eh, sebelum pengajian atau yang lainnya. Akan tetapi makna hal tersebut adalah al-ihatah bihalaf dan menguasai lafadznya, kemudian faham maknanya dan beribadah kepada Allah dengan tuntutannya. Dan beribadah kepada Allah dengan konsekuensinya mengandung dua hal. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan nama tersebut. Fad'uhu biha, berdoalah dengannya. Artinya Anda jadikan nama tersebut sebagai sarana permohonan Anda. Fatahtar maka ada pilih namanya yang cocok dengan isi permohonan Anda. Fa'ingda so'alil maghfirah ketika meminta ampunan maka katakanlah ya ghafur irfirli. Wa yang maha pengampun apunlah aku. Dan bukalah satu hal yang cocok Anda mengatakan wayadat yang keras hukumannya, tolong ampuni aku. Nah, itu tidak cocok. Balhada yusbul istiza. Bahkan kalimat doa dengan teks semacam ini serupa dengan semi, serupa itu bisa diterjemahkan semi. Semi mengejek Allah Subhanahu wa taala. Namun yang benar ajirni min iqab eh, min iqabika. Wayadat yang keras hukumannya, lindungi aku dari siksaanmu. Kemudian bentuk yang kedua, dari ta'abud adalah anta ta'arada fi ibadatika adalah uh, anda libatkan dalam ibadahmu uh, lima taktadi hadil asma. Eh, bagi apa yang jadi konsekuensi dari nama tersebut. Maka muktada nama Allah ar-Rahim adalah sayang. Fa'mal al-amal as-salih maka lakukanlah berbagai macam amal soleh yang mendatangkan kasih sayang Allah. Inilah tiga poin yang dimaksud dengan menghitung 99 asmaul husna. Faidah karena kadalik maka jika demikian maka e, karena demikianlah maknanya maka sangat layak untuk menjadi upah atau menjadi harga untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian yang kita baca kita telah ada kesempatan pagi hari ini.